Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan astabahullah. Ada beberapa pertanyaan disiapkan jawabannya seputar telaga dan juga jembatan yang nanti akan dilalui oleh seorang muslim maupun mukmin di hari kiamat kelak atau di akhirat kelak. Pertanyaan pertama, telaga Rasulullah SAW bagaimana ciri-cirinya? Masing-masing mempersiapkan eh, barakallahu fiik antum. Telaga, telaga, haud, haud. Ewa? Dan na'am telaganya lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Likulli nabiyyin haudun wa haudi akthar warida. Paham ya? Setiap nabi itu punya telaga dan telagaku lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya, Hafiz lebih apa? Manis daripada madu. Naam. Kemudian berikutnya Sufyan Orang yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Berikutnya, eh, barakallahu fi Ibrahim. Memiliki dua pancuran. Pancuran pertama terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Nazril berikutnya. Lebih wangi daripada bau misik. Masya Allah. Berikutnya Hizan. Lebih putih daripada air susu. Naam, berikutnya farik. Naam asan, jumlah cangkirnya, periuknya atau bejananya yang pakai untuk minum itu sejumlah bintang di langit atau lebih banyak. Faham? Ada lagi? Apa? Antum? Kenapa? Ewa, luasnya sebulan perjalanan. Masya Allah disebutkan para ulama panjangnya sama luasnya sama ya segi empat. Paham ya? Nah masya Allah itu termasuk eh, barakallahu fi keutamaan tersendiri. Yang siapa yang diusir di telaga Rasulullah SAW? Siapa yang diusir? Hasan? Ewa orang kufar, orang-orang munafikin, paham ya? Ahlu bid'ah dalal, itu terusir mereka. Nah, yang berikutnya jembatan sirat Jembatan ini bagaimana? Sifat dan ciri-cirinya bagaimana Muhammad Ridho? Besaran seberapa? Kemudian bagaimana? Lebih tipis daripada rambut. Naam. Terus? Lebih tajam daripada pedang. Ayo, berikutnya. Di bawah jembatannya ada apa, Mas? Ada pengait-pengait. Namanya apa namanya? Kalalit, ya kan? Kalalit, pengait-pengait. Sesuatu yang ujungnya bengkok kayak kail, menyambar-nyambar, namanya kalalit. Mafhum? Nah, orang-orang munafik lewat gak kira-kira? Eh, barakallahu fiik. Hafid, orang-orang munafik bisa lewat gak? Sempat mencoba ya, cuman padam cahayanya, jatuh ke bawah, disambar oleh kalalit tadi itu. Paham ya? Kemudian kalau orang udah nyebrang, nyebrang udah berhasil itu barakallahu fiik, itu langsung masuk surga atau nunggu dibuka dulu? Antum? Iya, ya, nunggu dibuka. Siapa yang membuka Hizam? Ewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dibuka dari kalangan umat-umat yang ada, umat manakah yang paling pertama masuk surga? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang pertanyaan berikutnya. Orang yang menyeberang itu kan kalau kita perhatikan logika kita gak masuk kan? Lebih tajam daripada pedang. Kemudian lebih kecil daripada rambut. Kok bisa nyebrang? Yang menolong dan membuat orang muda untuk di antaranya adalah apa? Amalan soleh. Pertama, bagaimana model-model orang nyebrang? Pertama seperti apa? seperti kilatan petir, cepat sekali. Masya Allah. Semoga kita bisa melewatinya ya. Karena ngeri sekali bawahnya terkalali. Nyambar-nyambar ngeri. Ngeri sekali. kalau neraka jahannam. enam. Yang kedua seperti apa Hasan? Seperti apa? Ewa ada yang seperti kuda balap. Kemudian berikutnya ada yang seperti apa? Naam barakallahu fiik. Eh, Iqbal. Naam seperti angin. Masya Allah. Kemudian berikutnya ada yang seperti apa lagi? Uh, Sufyan naik onta, walaupun pelan sampai tadi. Masya Allah. Berikutnya lagi seperti orang apa? Nazril. Seperti apa? Eh orang lari. Berikutnya lagi seperti apa Ibrahim? Orang yang berjalan, oh ya, lari kemudian berjalan dulu. Kemudian terakhir seperti orang yang berjalan dengan apa? Dengan pantatnya namanya istilahnya ngelesot. Atau istilahnya apa kemarin? Ewa, berjalan dengan menyeretnya seperti itu. Nah, tapi sampai juga yang disambar oleh kalalib adalah orang-orang apa? Orang-orang nah barakallahu munafiqun, orang-orang kufar atau yang semisalnya karena semuanya pasti melewati situ sebagaimana perkataan Allah taala wa imminkum illa wariduha itu mencakup orang kufar dan orang-orang yang beriman berikutnya barakallahu fiik disimak baik-baik pembahasan seputar syafaat halaman 190 yang cetakannya sama ya yang cetakannya beda dikondisikan yang tidak punya diperhatikan qala al-imam ibnu qudamah rahimahullah wa yashfa' nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahlil kabair. Ini harus kita yakini, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Nabi kita Muhammad wasallam memberikan syafaat bagi orang yang masuk neraka dari kalangan umatnya dari pelaku dosa besar. Tapi masih memiliki apa? Benih-benih keimanan. Masih memiliki tauhid. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai seperti orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Kenapa demikian? Karena mereka punya keyakinan kafir pelaku dosa besar. Nah kalau pelaku dosa besar kafir, bagaimana menurut mereka? Di neraka wajib masuk neraka selama-lamanya kekal kata mereka. Nah terus bagaimana? Nah kalau kekal orang kafir enggak dapat syafaat kata mereka. Itu versi ahlu bid'ah ad-dalal. Versinya Mu'tazilah dan apa? Dan Khawarij. Ahlu sunnah bagaimana ahlu sunnah? mengenai pelaku dosa besar ini keyakinan bagaimana al-sunnah Ihsan? Di dunia bagaimana, di akhirat bagaimana? Pelaku dosa besar di dunianya bagaimana, di akhiratnya bagaimana hukumannya? Naam, ahsan. Di dunianya mukminun naqisul iman. Dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Masih mukmin dia. Jangan dikafirkan. Nah, barakallahu fi. Kemudian kalau di akhiratnya bagaimana? tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah taala insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu jika Allah taala menghendaki mengadab akan diadab sesuai dengan kadar dosanya dan jika Allah taala menghendaki mengampuni akan diampuni itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai keliru karena kaitannya dengan syafaat ini siapakah kelompok apa yang meniadakan syafaat ini khawarij dan mu'tazilah kata mereka enggak ada syafaat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in katanya Syafaat-syafaat orang yang berikan syafaatnya bermanfaat untuk mereka. Kafir karena mereka. Dalilnya mana kalau orang khawarij mengatakan pelaku sebentar kafir? Dalilnya apa kemarin? Rumus nama? Rumus matematika pengurangan. 10 kurang satu berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi kata mereka. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir. Enggak dikatakan mukmin lagi. dalam kitab-kitab Nah barakallahu fiqh para surah yang memberikan syarah itu Nah mereka orang-orang khawarij itu yang dipakai. Sembil, Sepuluh kurangnya kurangnya apa? Kurangnya satu sembilan, nggak dikatakan sepuluh lagi. Orang mukmin sekali berdosa besar kafir, nggak mukmin lagi. Bayangkan dalilnya itu aja mereka pakai. Padahal itu pendapat yang berbahaya sekali ya. Namun musta'an. Naam. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas ini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah asy-syafa'atu hiya fil lughah syafa'atu secara adalah al-wasatah bil khair. Syafa'at itu adalah al-wasatah bil khair, yaitu nan perantara untuk mendatangkan kebaikan. Syafa'at, itu perantara untuk mendatangkan kebaikan. Itu namanya syafa'at. Jadi sebulan memberikan syafa'at menjadi perantara. Adapun makna yang sering kita lewati itu bagus. Apa itu? At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madar. Itu definisi syafaat. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madar. Yaitu menjadi perantara untuk orang lain dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Itu namanya syafaat. Paham ya? Contohnya ada orang yang hendak dihukum dengan hukuman berat, tapi hukuman bukan hukum syariatnya, mungkin hukuman adat atau hukuman masyarakat setempat yang sifatnya hukuman bikin manusia. Kemudian dia datang berikan syafaat. Tolonglah dimaafkan. Si fulan itu kesalahannya karena salah faham misalkan. Nah, dia datang memberikan syafaat agar dientaskan dari apa tadi? Dari bahaya. Paham ya? Itu namanya syafaat. Jadi menjadi perantara untuk orang lain agar mendatangkan apa? Nah, manfaat atau terhilang darinya apa? Suatu membahayakan. Paham? Atau contohnya, ada muslimin, orang kaya dia, bingung mau uangnya mau taruh di mana uangnya. Dia ngomong, "Ya akhi, anak punya uang ini, bagaimana ini?" Akhirnya antum ngomong, antum dari perantara mengatakan, "Oh gini aja, di sana ada enam orang yang membutuhkan dari karang fuqara masakin, Bapak bisa salurkan ke sana." Nah, ini syafaat. Bukan tasawul loh, bedakan loh ya. Ini bukan tasawul ini. Mustininya ngomong ke kita, bingung uangnya mau kita taruh mana. Bukan kita yang minta. Yang tasawul itu yang open donasi itu penggalangan dana. Datang ke muslimin satu orang atau orang atau orang datangi, eh, ngedorkan kertas putih di atasnya apa? Tinta hitam, proposal. Tasawul namanya. Kalau ini enggak, muslimnya bingung. Assalamualaikum, afan ya akhiana, punya uang banyak ini, 2M Mau dikemanakan ini? Bingung ana. Nah, kita sebagai seorang sunnah salafi menjadi perantara di situ untuk mengarahkan terbaik. Oh, di sana ada fuqara masakin yang butuhkan, Pak. Bisa disanakan. Nah, berarti kita perantara untuk apa? Untuk orang lain biar dapat manfaat. Bukan kita minta loh ya. Perantara ini bukan berarti kita minta. Hanya mengarahkan yang terbaik. Itu bedakan syafaat dan tasawul. Kalau tasawun kan orang dia yang minta dia. Minta kepada muslimin. Paham ya? Nah, kalau syafaat ini dia nggak minta, muslim mengarahkan saja. Mengarahkan eh, yang terbaik misalkan untuk si fulan atau si alan membutuhkan memerlukan tadi, tapi apa? Tapi siapa yang yang barakallahu fi yang mengawali duluan musliminnya. Adapun kalau kita ketok pintu, kemudian datang ke muslimin fulan, muslimin alan misalkan eh, nyodorkan proposal atau yang semisalnya itu bukan termasuk ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata Syekh Mukbil bin Hadil Wabi rahimahullah dalam kitab Damul Masalah? jamaat tabarru'at apa? Laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Paham ya? Makanya waspada hati-hati. Paham ya? Nah, sekarang zaman sekarang orang itu aneh. Sudah dibuka lebar-lebar pintu untuk mencari ilmu, datang gratis pulang bawa warisan nggak mau. Ya enggak? Datang gratis, enggak dipungut biaya, enggak ada uang pendaftaran, ya kan? Uang gedung juga enggak ada. Pulang bawa warisan enggak mau. Warisannya apa itu, Rifat? Ilmu. Warisan ilmu itu warisan Rasulullah ilmu. Bukan dinar wala dirham wala dolar wala ringgit Malaysia wala real, wala rupiah. Warisan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu ilmu. Datang gratis pulang bawa warisan, enggak mau juga. Paham ya? Orang pengennya yang bayar-bayar itu. Paham ya Allah musta'an. Nah, ikhwani fi din azza nasakumullah barakallahu fiikum ini sekedar pembahasan seputar syafaat. Syafaat itu maknanya adalah at-tawassutu lil ghair fi dzalbil manafi' aw daf'il madar. Menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Kita lihat, hadhihi syafa'atu, inilah syafaat. Wa qad takunu wasatat, wa qad takunu wasatatan fi syarr. Dan kadang-kadang syafaat ini bisa menjadi perantara pada kejelekan, bisa juga. Nggak boleh haram kalau ini. Paham ya? Misalkan gini, ada orang pencuri di kampung tersebut atau di negara tersebut ditegakkan syariat Islam. Kalau pencuri biasanya diapakan kalau sudah melebihi kadarnya? Dipadamkan tangannya, eh, pergelangan tangan dipotong ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, datang orang ngasih syafaat agar tidak tegakkan had. Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena dia nah datang untuk menghilangkan hukuman syariat ini itu. Bisa dipahami? Ini nanti dibahas termasuk syafaat yang jelek seperti ini. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat biar tambah jelas. Kama qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan" satu. Yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyatan dua. Yakun lahu kiflun minha. Yang syafaat baik dia mendapatkan bagian yang baik, yang syafaat jelek dia akan mendapatkan balasan yang jelek. Faham maksudnya? Berarti syafaat terbagi menjadi Dua di sini bentuk syafaat, pemberian syafaat. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik adalah barakallahu fi syafaat nam e, untuk orang lain agar mendapatkan e, manfaat dan dihilangkan padanya bahaya. Tapi bukan dalam bab apa? Menghilangkan hudud yaitu hukum syariat. Kita lihat. Wa minas syafaatus sayyi'ah, perhatikan itu dan termasuk bentuk syafaat sayyi'ah yang jelek. As-syafa'atu fil hudud fi isqatil hudud. Disimak itu. Asy-syafa'atu fil hudud fi isqatil hudud, yaitu enam syafaat dalam hal apa? Hukuman had untuk menggugurkan hukuman had tersebut. Sudah ditegakkan syariat di situ, paham ya? Ingin dipotong tangannya, kemudian apa pada kalau ingin dipotong tangannya tadi karena mencuri, datang orang memberikan syafaat. Jangan Pak, jangan curi itu anakku katanya. Enggak ada kalau tegakkan syariat Islam itu enggak ada anak wala istri wala suami di situ potong-potong secara syariat seperti itu paham ya makanya Rasulullah SAW mengatakan apa laukanat fat laukanat Fatimah bintu Rasulullah SAW sarakat kotak tu nyada paham ya kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah mencuri kata Rasulullah SAW niscaya akan aku potong tangannya beliau nggak pandang bulu putrinya pun kalau mencuri ditegakkan hati potong tangannya paham ya itu syariat Islam seperti itu beda dengan undang-undang bikinan manusia bisa direvisi, dimodifikasi, ya enggak? kemudian bisa naikkan, turunkan, ya kan? Bisa dinilai harganya. Itu undang-undang bikin manusia seperti itu. Tapi undang-undang Al-Qur'an sunnah paling sempurna sudah, enggak ada lebih sempurna daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. masya Allah. Naam. Kita lihat lagi berikutnya. Hadis syafaatun sayyi'atun ini syafaat yang jelek. Syafaat menggugurkan apa? Hukuman had tadi itu. Wal iyad billah mudadatun li hukmi li hukmillahi azza wa jalla berseberangan, bertentangan, berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syafa'atu fil asl. Inilah syafaat secara asalnya di dalam masalah dunia. Di akhirat bagaimana lihat? Amma syafa'atu fil akhirah dipahami baik-baik sekarang ini kalau ini poin penting ini. Ada syafaat di akhirat tahiyat doa. Syafaat di akhirat itu maksudnya doa. Mendoakan ya Allah, semoga si fulan bin alan selamat dari hukuman, selamat dari siksaan. Ya Allah, semoga fulanah bintu fulan diselamatkan dari hukuman, selamatkan dari adab misalkan. Eh, maksudnya yang nah dari kalangan mukminin muslimin. Nah, itu namanya syafaat juga mendoakan kebaikan. Paham ya? Nah, adapun orang kafir sama sekali enggak boleh mendoakan kebaikan. Paham ya? Mendoakan ampunan enggak boleh kalau orang kafir. Baik itu bapaknya, ibunya pun enggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya apa dalilnya? Kalau untuk doakan kebaikan, doakan uh, ampunan untuk orang kufar nggak diperbolehkan dalilnya mana? Eh, barakallahu fiik. Ihsan ingat enggak? Ya. Apa? Apa ulangi? Ayatnya apa ayatnya? Naam, itu yang pertama. Itu masalah istighfar. Nanti ada yang lebih umum lagi. Yang pertama adalah sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Sama saja kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak, Allah Taala tidak akan mengampuni mereka. Satu. Yang kedua, yang larangan. Yang larangan. Makanan Ayo. Hasan ingat enggak? Naam, yang itu. Makanan Nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan orang musyrikin dengan ampunan walaupun itu kerabatnya sendiri. Makanya Rasulullah ketika datang kemudian mengatakan istadzantu rabbi an astaghfir li ummi falam ya'dhan Aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku, aku enggak diizinkan. Padahal ibunya loh ya. Karena ibunya Rasulullah SAW itu meninggal di atas apa? Di atas kekufuran, bukan di atas keislaman. Sehingga ketika Rasulullah minta izin oleh Allah Taala enggak diizinkan. Wasta'dzantu li azura qabraha fa Akhirnya aku izin untuk mengunjungi kuburannya, baru diizinkan. Karena ziarah kubur itu bukan semata-mata untuk mendoakan orang kafir situ, tapi untuk mengingat kematian. Sehingga kalau masuk ke area makam kuburan doanya bagaimana? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir enggak masuk kan? Sehingga walaupun kuburan campur pun yang kena hanya orang mukmin, orang muslim. Ya enggak? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Allah lana wa lakumul afiyah. Lihat itu. Doanya hanya untuk orang mukmin dan orang muslim. Orang kafir enggak dapat. Paham ya? Lah bagaimana kalau itu ibu kita, bapak kita, walaupun ibu atau bapak kalau meninggal di atas kekufuran, enggak boleh didoakan dengan ampunan wala dengan apa? Dengan nabiat di dientaskan dari adab enggak bisa, enggak diterima semuanya. Mafhum? Kalau masih hidup bagaimana? Mendoakan orang tua yang masih kafir hidayah nomor satu. Jangan neko-neko, jangan barakallahu fi. Barakallahu fiha. Jangan ditanya dulu. Allah yahdi. Hadah Allah. Hadah Allah itu. Karena dapat hidayah dulu masuk Islam baru doakan kebaikan. Mahfum kalau nah barakallahu fi kalau misalkan orang tua misalkan bapaknya masih kafir misalkan hayakallah ya abi barakallahu fi kafir barakallahu fi gimana? Paham ya? Doakan hidayah dulu. Allah yahdi. <laughs> Hadakallah itu kalau masih kafir dapat hidayah dulu baru doa kebaikan. Naam. Ikhwani fi din azdan wasakumullah barakallahu fikum berikutnya kita lihat wa dzalika bi an yukrimallahu azza wa jalla ba'd ibadih yang demikian itu yaitu Allah Taala memuliakan sebagian hamba-hambanya bi an yataqabbal du'a'ah fil masyfu'lah yaitu Allah Taala mengabulkan doanya untuk orang yang dimintakan syafaat Masya Allah ini penting sekali barakallahu fik karena nanti yang namanya kehidupan di akhirat itu pasti bagaimanapun tidak kita perlu syafaat sehingga Nah barakallahu fiik, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ngeri sekali keadaan akhirat itu ya. Terkhususkan ketika apa? Di padang mahsyar. Nah barakallahu fiik, kita lihat dulu. Wasyafa'atu takunu bisyartain. Syafaat itu terjadi dengan dua syarat. Syafaat ini akan terwujudkan dengan dua syarat. Pertama biidznillah jalla wa ala lisyafi'. Pertama, orang yang meminta syafaat ini ya, yang memberikan syafaat itu dapat izin dari Allah Taala. Paham? Itu yang pertama. Syafi' itu yang memberikan syafaat. Eh? Yang memberikan syafaat berarti dari siapa? Dari Allah Taala dikasih izin. Wa anil masyfih dan orang yang dimintakan syafaat ini orang yang Allah ridhoi. Paham belum? Yang memberi syafaat Rasulullah kan minta syafaat. Itu berarti yang memberi syafaat kan itu orang yang Allah Taala apa? kasih izin. Dan Allah Ta'ala meridhoi orang yang dimintakan syafaat. Yang dimintakan syafaat siapa? Nah barakallahu fiqh orang mukmin, orang ahlu tauhid. Walaupun dia terjatuh dan dosa besar. Dipahami ini ya? Nah kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Wa biridhahu anil dan dengan keridhaan Allah Taala dari apa? Dari orang yang dimintakan syafaat. Syafaat dengan syafaat, masfu'fi itu yang dimintakan syafaat. Bi ayyakuna min ahli wal iman. Penting ini, syaratnya penting ini ya yaitu orang yang dimintakan syafaat itu dari kalangan ahlu tauhid dan iman. Orang yang dimintakan syafaat dari kalangan orang-orang muwahhidin dan orang yang beriman. Berarti kalau orang kafir dapat atau tidak? Tidak dapat. Lah buktinya pamannya Rasulullah dapat. Pilih kasih berarti. Gagal paham. Pamannya pilih kasih gimana? Gak ada pilih kasih di situ. Itu pun pamannya Rasulullah dapat syafaat itu bukan mengentaskan dari siksa api neraka. Cuman mendapatkan apa? Keringanan. Ringannya itu di mata manusia itu azab yang paling pedih. Padahal itu paling ringan. Berdiri di atas bara api hingga otaknya apa? Mendidih, bayangkan itu. Itu paling ringannya sudah. Sehingga paman Rasulullah dapat syafaat na'am. Tapi syafaat yang bagaimana? Takhfif. Syafaat ini takhfif untuk meringankan adab saja. Adab yang paling ringan ini di mata manusia itu adab yang paling dahsyat. Padahal itu paling ringan. Paham ya? Bukan mengentaskan dari siksaan api neraka. Berarti paman Rasulullah Abu Talib kekal, kekal kafir. Jangan bilang, wah oh, itu cuma sementara saja, nanti ujung-ujungnya ke surga." Kata siapa? Kafir. Orang kafir abadi neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Kekal. Ya enggak? Naam, ulaika hum syarrul bariyah. Menunjukkan bahwasanya apa? Abu Talib kalaupun dapat syafaat bukan mengentaskan dari siksaan api neraka tapi hanya mendapatkan keringanan. Keringanannya itu pun ngeri, ya kan? berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih ngeri atau tidak? Ngeri, kekal soalnya. Nah, Allahumma salim salim. Naam. Kita lihat lagi. Amal kafir, adapun orang kafir fa annahu la tuqbal bihi syafa'ah penting ini. Adapun orang kafir maka tidak terima sedikit pun syafaatnya. Fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in maka tidak bermanfaat buat mereka syafaatnya orang-orang yang syafaat orang kafir ini ya. Orang kafir tidak apa? Tidak bermanfaat syafaatnya. Tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang dolim, orang musyrikin, eh, seorang penolong tidak pula memberi syafaat, tidak ada. Paham ya? Nah, orang kafir di mana tempatnya? Di neraka la yamutu fiha wala yahya, kekal abadi di sana wal iyad billah. Sehingga kesimpulannya syafaat ini diperuntukkan untuk siapa? Yang dimaksud syafaat di akhirat ini untuk ahli kabair minal muwahhidin. Paham ya? Untuk orang pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid dan iman. Jadi dia itu masih punya benih-benih tauhid, masih punya benih-benih keimanan, cuman terjatuh dalam dosa besar. Contohnya apa contohnya? Nah, barangkali bunuh diri. Bunuh diri kafir atau enggak? Mana? Bunuh diri loh. Bunuh diri. Kafir. Tidak, itu pendapat ahlu Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Bunuh orang, orang mukmin bunuh orang mukmin yang lain kafir enggak orangnya? Tidak juga, itu pendapat ahlu Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana ayat yang menyebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah telah murka terhadapnya dan Allah telah melaknat. Para ulama telah menjelaskan makna khulud kekal di sini ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah apa? Tinggal lama di neraka tersebut, tapi tidak mengharuskan kekal abadi. Itu makna di yang dimakan para ulama. Karena kalau itu kita makna kekal abadi, dalilnya orang khawarij ini dalilnya. Paham ya? Nah, buktinya pelaku dosa besar kafir itu, kekal di neraka katanya. Paham yang kita katakan? Makna khulud di situ dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas rahmatullah dan juga yang lainnya makna khulud itu adalah al-maqsu at-tawil, tinggal lama di situ. Paham ya? Tinggal lama di situ tidak mengharuskan kekal abadi. Mafhum? Eh? Mafhum? Nah, barakallahu fikum itu makna daripada dan fiha sehingga jangan sampai salah paham karena ayat itu dipakai orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Allahul musta'an hati barakallahu fikum. Na'am. Fasyafa'atu inna matakunil lil iman. Perhatikan itu, maka syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman wahya annallaha yukrim ba'da ibadah. Maksudnya adalah bahwasanya Allah telah memuliakan sebagian hamba-hambanya bi an yakbal syafa'atahu wa wasatatahu agar Allah telah menerima syafaatnya dan juga perantaranya wa da'watah dan menerima doanya fayang fa'mihal masyafi yang akhirnya bermanfaat dengan syafaat tersebut orang yang dimintakan syafaat idza kana min ahli iman kalau dia termasuk ahli iman syaratnya itu ahli iman bukan orang kafir Orang kafir tidak dapat sama sekali. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah barakallahu fiikum. ambil dikit lagi. Asy-syafa'atu tsaniyah, syafaat yang kedua min khasa'isin Nabi sallallahu Syafaat yang kedua yang merupakan kekhususan untuk Rasulullah sallallahu adalah apa? Syafa'atuhum fi ahli jannah an yadkhulul jannah. Penting ini. Syafaatnya Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk ke surga. Kenapa? Karena orang kan sudah nyebrang jembatan, itu kan nggak langsung masuk kan? Tidak langsung masuk, nunggu dulu. Dibuka pintu surga. Siapa yang membuka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Setelah itu nanti baru Rasulullah SAW nah mengizinkan. Kita lihat syafa'atuhu fi ahli jannah an yadkhulul jannah. Syafaat Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk surga. Fa awwalu man yastaftih babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang pertama kali yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa awal man yadkhuluha minal umam ummatuhu alaihi wasallam. Masyaallah lihat ini. Dan pertama kali yang masuk dari kalangan umat-umat, umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal paling belakang kan, datang terakhir. Ternyata di akhirat paling depan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan tapi nanti dari kiamat paling depan. Paling duluan. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat. Kata beliau, "Fayashfa' li ahli jannah an yadkhulul jannah." Maka Rasulullah dengan syafaat penduduk surga agar masuk surga. Wa tuftah lahum abwabuha asbi syafa'atihi alaihi wassalam dan dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Pintu-pintu surga jumlahnya berapa? Surga itu memiliki berapa pintu Hasan? Delapan. Paham ya? Lahu saman yaitu abuab. Ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa namanya pintu apa namanya? Nah barakallahu fiik eh, Hizam Pintu khusus yang masuk itu hanya orang yang berpuasa saja. Atau tahu Mas? Naam, ahsan. Pintu ar royan Naam ya? Naam. Likulli apa sebutkan dalam hadis itu bahwasanya inna fil jannati samaniyata abwabin fiha babun yukalulahu ar royan la yadkhulu ilal ila saimun. Paham ya? Di surga itu ada delapan pintu. Delapan pintu itu ada satu pintu namanya royan, pintu ar-royan. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa, khusus berarti ya. Nah, masya Allah, naam. Kita lihat di sini kata beliau di sini barakallahu fi. Wa min syafaatil khassah bi alaihi wassalam. Dan termasuk syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu Maksudnya syafaat yang khusus ini maksudnya yang memberikan hanya beliau. Yang pertama tadi apa? Syafaat untuk penduduk surga agar masuk surga. Yang kedua, syafaat fi ammihi Abu Talib pertanyaannya. Syafaat untuk pamannya Rasulullah itu Abu Talib. Pernah kenalan sama Abu Talib belum? Pernah kenalan? Sama Abu Talib? Pernah kenalan belum? Siapa namanya? Teman? Ewa na'am asan. Abdul Manaf. Tanpa al ya, Abdul Manaf. Pernah kenalan sama kakaknya Rasulullah? Abdul Mutalib pernah kenalan? Kenalan. Kenalan dalam sejarah, sejarah baca itu loh. Siapa namanya? Ayo mana? Abdul Mutalib kakaknya, siapa namanya? Abdul Syam. Abdul Syam, bukan, bukan. Antum pernah kenalan Hafid? Kalau nggak salah dulu pernah anak kenal kan dulu sama kakeknya Rasulullah ini. Paham ya? Abdul Muthalib siapa namanya? Lupa. Labas. Antum ingat antum Muhammad Ridha? Siapa? Abdurrahman? Bukan. Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Abu Talib namanya Abdul Manaf. Itu pamannya kan. Nah, Abdul Muthalib kakeknya sama namanya ingat enggak? Ingat? Labas. Eh, antum. Eh, Farik. Ingat enggak? Hizam. Siapa? Siapa namanya? Sama? Asim? Oh, bukan. Entah asim orang mana itu? Kamu <laughs> ya? Rabas. Antum, ingat ya antum? Muhammad Adiyun? Syaibatul Hamdi, dihafalkan itu. Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Hamdi. Abu Talib namanya Abdul Manaf. Nah, Abu Lahab Abu Lahab Abu Jahal. Ah, Abu Lahab dulu. Abu Lahab sudah Anda kenalkan waktu itu Abu Lahab. Abdul Uzza, Abu Jahal, Amr bin Syam. Dulu kunyanya siapa? Sebelum dia diganti Abu Jahal, Kunyanya dulu siapa? Abu Hakam. Nam Ahsan tuh Fiknan fiik. Kita tutup yang terakhir perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Hadi khassatun bir Rasul ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kafir. Karena Abu Talib ini kafir, mata al kufri ala milati Abdul Muthalib. Dia mati di atas kekufuran, di atas agamanya Abdul Muthalib. Wahyain um, wahiyya ibadatul ausan, yaitu agamanya Abdul Muthalib menyembah berhala. Walakin muwafaqatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'ihi anir Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tapi karena beliau atau karena dia mencocoki Rasulullah SAW dan juga pembelaan dia terhadap Rasulullah SAW, fa inna Rasulah alaihi wasallam yashfa' fihi yaumal qiyamah an yukhaffifa an yukhaffifa anhul adab. Di garis itu biar antum paham syafaatnya. Bahwasanya dikarenakan Abu Thalib ini bela Rasulullah, cocok dengan Rasulullah, maksudnya cocok dalam artian menemani ketika berdakwah, menemani ketika nah beliau pergi eh, membela beliau juga dari serangan atau dari gangguan orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah nanti dari kiamat memberikan syafaat untuk apa? Untuk an an anhul adab, agar diringankan darinya adab. Diringankan loh ya, bukan lintas sana ya. La yashfa' bil khuruj bin nar, garis itu. Biar enggak gagal man. Bukan syafaat untuk keluar dari neraka. Syafaat ini bukan syafaat untuk keluar dari neraka, keluar dari siksaan api neraka bukan tapi syafaat diperingan saja azabnya. Paham? Diperingan. Li'anal kafir la yumkin an yakhruj minan nar. Dikarenakan orang kafir enggak mungkin keluar dari neraka. Lakin yashfa' fi 'ammihi Abi Thalib fi takhfifil 'adzab anhu. Akan tapi beliau alaihi wasallam memberikan syafaat untuk pamannya itu Abu Thalib untuk memperingan apa? Untuk atau agar diperingan adabnya saja. Diperingan saja lah ya fayakunu fi dahdah min maka dia berada di apa di atas enam bara api yang menyala-nyala bara api yang menyala-nyala hingga apa otaknya mendidih au yakunu fi akhmasi qadamihi qadamihi jamratan nar yaghli minha dimaghu atau dia berada nah barakallahu fi atau diletakkan di bawah telapak kakinya bara api ya, yang membuat apa yang dengan bara api tersebut otaknya mendidih di dimaghu otak Dimaghu itu artinya otak, otaknya mendidih. Naam. mayor mayor anna adan min ahli nar asad azaban minhu ma'anahu ahwan ahli nar azaban. Lihat ini. Tidak ada seorang pun yang melihat ha? melihat bahwasanya itu adab yang paling pedih padahal itu adab yang paling ringan. Bayangkan itu. Jadi itu adabnya Abu Talib itu orang yang melihatnya itu adab yang paling pedih padahal itu adab yang paling ringan. Wal ya. Hadi syafa'atun khasatun bir Rasul sallam khasah. Ini syafaatun khusus hanya untuk Rasulullah sallam saja. Wali Abu Talib dan untuk pamannya itu Abu Talib, Abdul Manaf. Amma baqiyatul kuffar adapun orang-orang kafir selainnya fala ahad yashfa' fihi maka enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat untuk mereka wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in dan tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita tutup dengan kisahnya. Kenapa ya kira-kira Abu Talib ini ketika Nah barakallahu sudah di detik-detik akhirnya ditalkin oleh Rasulullah SAW nggak mau juga mengucapkan la ilaha illallah kenapa kira-kira? Pengaruh siapa kira-kira? Pengaruh teman duduk atau pengaruh siapa? Antum. Teman duduknya orang jahat, jelek, paham ya? Jadi teman duduk itu pengaruhnya luar biasa. Nah, ketika menjelang ditalkin dengan talkinan la ilaha illallah, Rasulullah berupaya datang mentalkin ya'am qul la ilaha illallah kalimatan uhadu laka biha Allah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah taala. Ada dua orang yang bisik bisi Atar, ghafa millati Abdul Muthalib Kamu benci kah dengan agamanya Abdul Muthalib. Nah, akhirnya tertarik, akhirnya dia berubah lagi dia. Nah, fa'aba an yaqula la ilaha illallah ma ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Nah, dua orang siapa? Dua orang dua orang oknum ini sama oknum ini. Eh? Dua orang oknum yang bisik-bisiknya siapa kira-kira? Pernah kenalan ulama Nasrul. Kalau tidak salah waktu itu sebelum liburan tak kenalkan, pernah tak kenalkan waktu dua orang itu, oknum. Hah? yang akhirnya Abu Talib pun nggak mau juga. Sudah terlanjur fanatik kemudian sudah lebih apa lebih nah memilih temannya udah mati di atas agamanya Abdul Motor Dua orang siapa? Nasri. Siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Kan. Abu Jahal, satu lagi Ayo na'am. Antum ingat enggak? Hah? Farik ingat? Izam? Sudah pernah anak kenalkan waktu itu? Hah? Coba. Muhammad Ridho masih ingat? Lupa. Hafiz. Hafiz. Ingat? Siapa? Umayyah. Wah, Umayyah siapa itu? Jangan sampai keliru. Nanti dengar-dengar bisik-bisikan sebelah-sebelah <laughs> nanti. Nah, keliru nanti barakallahu fiik. Nah. Eh, kalau bisikannya keliru atau ikutin keliru juga nanti. Oh ya? Kalau bisikan Abu Jahal lah benar. Satu lagi. Barakallahu fiik. Eh, coba Hasan Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan Umayyah ya, pak. Abdullah bin Abi Umayyah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu Assalamualaikum salamata Wa afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.